sebagai penutup seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kepada beliau yang mulia, dengan segala hormat, waktu, dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.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 Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala thalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para kiai yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT khususnya Tuan Guru kita Bapak Kiai Haji Khalil Bana yang tadi sudah memberikan nasihat kepada kita. Bapak Kepala Dusun dan seluruh pemuka masyarakat yang hadir malam ini yang dimuliakan Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek sedaya, rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kali pertama saya datang kemari dingin. Ini minjem jaket orang. Oh. Nyele. Orang gowo. Masya Allah. Seneng maunya di sini seminggu. Oh. Tapi nggak bojo nek tegur rene dhewe yang seminggu ya susah. Adem. Atur suwun. Ini orang Medan nggak bisa ngomong Jawa nih. Setitik-setitik ae. Terus suwun Pak. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Kita ini Orang beruntung karena Allah memberi kita iman. Kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita. Dan yakin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Yang kalau kita ikuti Rasulullah itu nanti di akhirat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti Rasul, ya di akhirat nanti yang nggak ketemu, salah jalan. Penunjuk jalan untuk jumpa Allah itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri iman dan iman ini mahal. Sayangnya semenjak merdeka sampai sekarang itu sudah 7,5 juta orang Islam murtad dari Islam di Indonesia. Banyak itu 7,5 juta itu banyak. Kenapa mereka murtad dari Islam? Meninggalkan agama yang hak ini. Karena mereka nggak tahu berapa harganya iman. Oh. Diberi rumah satu murtad. <laughs> Diberi supermi dua karung murtad. Jatuh cinta sama perempuan murtad. murtad. Kenapa? Karena dia nggak tahu harga iman. Padahal harga iman itu ditulis di Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 90 Allah menulis harga iman itu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang yang nggak punya iman wa matu mereka mati wa hum kuffar matinya nggak punya iman Falan diri Allah pakai lan. Bahasa Arab lan itu artinya enggak. Tidak. Tapi beda dengan la, la tidak juga, lam tidak juga, lan tidak juga, ma tidak juga. Tapi kalau la kemarin tidak mungkin hari ini iya. Hari ini tidak mungkin besok iya. Tapi kalau lan kemarin tidak, hari ini tidak, besok tidak, sampai kiamat tidak. oh ora bakal biyen saiki benjing sampai kiamat ora bakal nah, sesungguhnya orang yang tidak punya iman dan mereka itu mati matinya nggak punya iman maka dari dulu sampai sekarang sampai besok sampai kiamat Allah tidak akan pernah menerima falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba Seandainya dia punya emas sebesar dunia. Gue emas sak gede bumi. Diwaikne karo Gusti Allah, ya Allah, iki emas sak gede bumi. Gede enggak? Gede. Sebesar bumi 40 ribu kilometer bulat. Ini emas sebesar bumi. Nah, ambil ya Allah. Berilah saya iman sebesar semut. Hmm falan yuk min ahadihim ul ardi zahaba wala wistadabi nek duwe emas sak gede bumi diwekno karo Allah Subhanahu wa taala iki ya Allah emas sak gede bumi cimu oh, tukar kali iman segede semut biyen saiki benjing sampai kiamat ora bakal diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala Kalau ada orang punya emas sebesar masjid ini, mungkin dialah orang paling kaya di Magelang ini. Tapi jangankan sebesar masjid. Wong emas sebesar dunia tukar iman sebesar semut aja Allah nggak terima kok. Saking mahalnya harga iman itu. Maka mari kita berdoa berharap mudah-mudahan kita ini dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Amin. Dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Masuk surga bersama orang-orang beriman. Itu harga iman. Belum lagi harga orang beriman. Kalau harga iman nggak bisa dibayar dengan emas besar dunia, bagaimana harga orang beriman? Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menceritakan kepada kita, La musa hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak bakal datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat selagi di atas dunia ini masih ada satu orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya ini Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau masih ada satu orang yang mengucap seperti ini, seluruh alam semerta, langit-langit itu semua bakal selamat, nggak bakal dikiamatkan oleh Allah SWT. Allah menghormati satu orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya ini. Dan ini salah satu dalil bolehnya jikir Allah Allah. Sebab sekarang sudah masuk aliran baru. Gak boleh jikir Allah Allah. Gak boleh subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar. Kalau Allah Allah gak boleh gak ada dalilnya. Nah itu kan dalil. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada orang yang menyebut Allah Allah. Allah. Ayo semua Allah Allah Allah Allah. Ayo. Allah Allah Allah Allah Allah. Enggak bakal datang kiamat oh. itu dalil sahih muslim di Quran ada ada di Quran ada perintah Allah untuk menyebut Allah ada surah Al Isra ayat 110 surah Bani Israel ayat 110 Kul iya. nah, katakan hai Nabi kepada semua umatmu Udah Allah panggillah Allah Allah Katakan hai Nabi kepada semua umatmu sampai hari kiamat. Panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Allah, Allah, Allah, Allah. Atau ya Allah ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. bakal kiamat datang kalau masih ada orang seperti ini di bumi. Jangan main-main. Dan Allah itu ismu zat Allah, nama nama zatnya. Dihapus pun hurufnya nggak hilang maknanya. Allahu alif lam lam ha Allahu. Betul. Dihapus alifnya, hapus alifnya. Masih bisa dibaca. Lillahi baginya Allah. Dihapus lamnya satu lagi, masih bisa dibaca. Lahu baginya Allah. Bagi dia Allah. Dihapus lagi lamnya satu lagi. Hu masih bisa disebut dia Allah. Enggak hilang. Makanya jangan tulis Allah pakai huruf Latin. A L L A H Allah dibuang A-nya tadi lah dibuang L-nya satu lagi lah dibuang L-nya satu lagi ah dibuang A-nya <laughs> Allahu nama zatnya kul Allah katakan hai Nabi Muhammad kepada semua umatmu panggillah Allah Allah ya Allah ya Allah Allahu Allahu Allahu Au udu Rahman Awidu'ur Rahman atau sebutlah Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Yang mana saja kau panggil nama Allah itu semuanya bagus. Gak ada manggil nama Allah masuk neraka jahanam. Gak ada. Semua nama Allah kalau dipanggil bagus. Ini disuruh oleh Allah di Quran. Nah nanti manusia akan mati. Yang mula-mula dicabut oleh Allah adalah orang-orang alim ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib yang alim-alim wafat. Tinggal orang-orang yang setengah alim. Dicabut lagi nyawanya, tinggal orang-orang yang sok alim. <laughs> Cabut lagi nyawanya habis, tinggal orang-orang biasa. Lama-lama orang-orang yang ngerti sholat, ngerti puasa, ngerti zakat, ngerti-ngerti agama, syariat Islam dimatiin. Tinggal orang-orang yang nggak ngerti agama. Cuman tahunya jikir aja Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha illallah. Kawan-kawannya sedunia udah nggak ada lagi yang beriman. Mereka nanya, kamu ini aneh, kamu pagi sore kok Allah Allah Allah Allah ada apa sih? Ini Tuhan saya. Kamu agamanya apa? Islam. Apa Islam itu apa sih? Lah ini aja cuman taunya Allah Allah Allah Allah. Yang lain nggak tahu lagi udah hilang. Mbah saya dulu masih saya ingat waktu saya kecil-kecil, Allah, Allah, Allah, Allah. Dia orang Naksabandi. Lalu saya ikut aja Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. nggak kiamatkan dunia karena masih ada satu orang seperti ini. Di dalam Sahih Muslim lagi diceritakan dalam Sahih Muslim, Syarah Muslim Imam Nawawi, orang yang terakhir hidup yang beriman itu hidupnya di padang Arafah di Mekah. Waktu itu padang Arafah sudah jadi hijau, pohon-pohon sudah gede-gede, rumputnya tebel, air mengalir jernih. Nah, pada saat itu hanya satu-satunya orang beriman tinggal di padang Arafah, menggembalakan kambing. Datang singa, mau nangkep kambingnya, berantem sama dia, pakai tongkat ya, dia kalah, dia mati diterkam singa, maka hari itu dia mati. Seluruh alam jagat raya dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Hmm. Oleh karena itu harga orang beriman itu mahal. Iman lebih mahal dari emas sebesar dunia. Orang beriman lebih mahal dari seluruh alam jagat raya. Lebih berharga dari bintang, dari matahari, dari bulan, dari seluruh planet-planet. Ditambah semua yang apa ada ini. Kenapa? Karena masih ada satu orang beriman, Allah nggak mengkiamatkan alam semesta. Tapi begitu orang beriman itu wafat, hari itu dikiamatkan semua alam semesta ini. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, si babul muslim fusuk, menghina orang Islam itu dosa besar. Allah. Jangan dicaci orang Islam. Jangan dicaci. Sebab orang Islam ini kan bermacam-macam. Kal di wahid kata Nabi. Orang Islam itu yang satu dengan lain seperti tubuh yang satu. Oh, betul. Seperti badan yang satu. Ya bermacam-macam coba kita ngaget nangarepe kocok. Coba lihat badan kita ini. Oh, cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah dijadikan Allah dalam bentuk paling cantik itu manusia. Tapi kan bermacam-macam. Ada yang tajam kayak gigi. Bisa nyokot kuping sampai putus. Hmm. Mike Tyson nyokot gigi. Oh. oh. Ada yang tajam kayak gigi. Hmm. Ah. Ada yang keras kayak tinju. Ah. Ada yang lembut kayak lidah. Eh. Ada yang setengah lembut kayak kuping. Ah. Dan ini semua saling melengkapi. Manusia itu jelek kalau semua sama. Sempet manusia itu gigi semua tuh. <laughs> Gigi semua. Cakep apa enggak? Apa apa orang? Welek. Cakil kabeh. Jelek. Walaupun gigi itu kuat, tapi ya gigi itu cukup segini aja lah. masak matanya ada gigi, kupingnya ada gigi, tangannya ada gigi, repot. Tajam kayak gigi, 32 pasang, cukup. Kuping, ya kuping ini lembek. Kalau kuping tajam kayak gigi tidur kasur robek robek kasur bener ada yang tajam kayak kuku tapi ada yang lembut kayak lidah kalau kalau badan orang Islam tuh lidah semua cantik apa enggak Wele ilah kabeh oleh karena itu kita semua orang Islam ini jangan caci mencaci. Ada yang lembut kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rois Ammah Totul Ulama lembut. Tapi lembut bukan berarti mencela mencele. Beliau lembut, tapi kalau tidak ya tidak. Ya ini bagaimana ini begini-begini. Tidak. Ah. Ya, tapi ini begini-begini ya begini-begini bagaimana kalau begini? Ya tidak. <laughs> ini kalau dibikin begini nanti jadi begini kayak begini-begini. Ya enggak. Ya sampai besok pagi ya begitu aja tidak. Ya memang ya Imam Ma'ruf memang begitu orang yang lembut. Enggak pernah marah saya 20 tahun bersama beliau jadi wakil sekretaris jenderal, beliau wakil ketua umum MUI. Ya kayak ngono kuwi. Ya, ini ini tidak. Tapi kalau semua kayak Kiai Ma'ruf kan repot. Ah. Perlu ada yang keras, ya enggak? Ah. Kalau saya nggak bisa begitu, gini, enggak. Ah. Tapi kalau gini, tidak. Loh, kalau gini, tak tegak. <laughs> kalau tidak ya tidak. Mau jadi iya, tidak ya tidak, ya enggak? Iya. Lu nggak gue, gue nak tegak, meret. Ilatmu, betul. Ya, saya orang Medan, orang Medan yang begitu datang nampak hidung, pulang nampak punggung. dong pulang. Kalau orang Jawa kan datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia pulangnya mundur. Assalamualaikum. Lain. Tapi Islam itu seperti tubuh yang satu. Ada yang keras kayak Habib Rizik. Ay! Bela agama. Mau bela agama? Siap bela agama? Takbir. Ada yang tukang nangis. Anak saya Arifin Ilham nangis. Ya Allah. Ya Allah. Jangan anggap remeh. tujuh juta, empat 4, empat juta orang datang ke Monas tanggal 2 Desember 212. Polisi menyediakan air wudhu sepuluh mobil tangki yang datang tujuh juta. Nek wuduk 6 bulan gak selesai. Dia doa ya, ya Allah, Kami mau sholat nggak ada air. Turun hujan. Dah wuduk semua 7 juta orang. Sak presiden presiden dia telas kabel. Ya Islam itu seperti itu. Paham? Ada yang nangis. Banjir. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kayak Akim, saya mah gitu. Tapi semuanya saling menguat, saling membela agama dengan caranya masing-masing. Maulana Zakaria dalam Fadha'il A'mal mengatakan semua orang Islam wajib berjihad membela agamanya. Mendakwahkan agamanya. Muazin dengan azannya. Mujahid dengan pedangnya. Ulama dengan hujahnya. Polisi dengan pistolnya. Begitu. Ada orang main judi depan masjid. Kalau yang datang itu kiai, Assalamualaikum. Ah. Waalaikumsalam Kiai. Ini anak-anak ini pada main apa namanya ini? Batu ya, Oh, batunya dari Gunung Merapi. Bukan ini namanya gaple. <laughs> Masya Allah, sebentar lagi azan. Ayo anak-anak ke masjid, anak-anak. Ini Kiai. Kalau pendekar mana begitu? Apa ya? Memainkan batu kan? Tabok, we. Gue naik Pak Sulaiman kan? Gue apa <laughs> koncoku ayo lu gak mesu ayo ayo ayo masjid ah itu pendekar masa pendekar apakah ini pendekar kok apakah ini ada orang main gaple depan masjid kalau yang datang polisi langsung aja hei bar bubar bubar Begitu itu polisi. Polisi punya pistol. Nggak mau bubar. Ayo ke kantor polisi. Masuk sel semua. Oh. Itu polisi. Paham? Polisi kan punya pistol. Mau nurut gak? Ditembak kau nanti. Begitu. Kalau kiai mana punya pistol? Cuman punya sumpah. Tak sumpah gue jadi kodok. <laughs> Tapi semua saling menguatkan apabila bersatu membela agama, agama. Kira-kira paham? Kalau kita saling menjelekkan yang keras protes, yang lembut. Yang lembut benci sama yang keras. Yang setengah keras benci sama yang setengah lembut. Wah, hancurlah ini agama ini. Kita akan dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Mufti Zainal Abidin guru saya dari Pakistan. Beliau hafal hadis 10 ribu hadis. Beliau pernah kasih ceramah memberikan contoh tentang tiga ekor sapi. Tiga ekor sapi. sapi. Tahu sapi? Tahu. Orang Medan bilang lembu. Oh. Kalau sini bilang apa? Sapi. Kalau orang Padang bilang jawi. orang Padang bilang lembu jawi. Jadi sapi itu tiga ekor gede-gede. Yang satu warna putih mulus. Yang satu warna merah mulus. Sapi ada yang merah? Ada. Ada sapi PDI. Oh. <laughs> yang satu lagi hitam. Tiga sapi ini sedulur. Hmm. Tunggal sak bapak sak ibu. Kokor-kokor kemana-mana bareng, kemana-mana bareng, cari makan bareng, tidur bareng, main-main bareng, mandi bareng. Di padang rumput yang luas, mereka bermain-main bertiga, makan bareng, tidur bareng, mandi bareng. Tiba-tiba ada singa datang. Singa ini mau makan nih sapi, bersatu tiga-tiga. Kepala sama buntut, kepala sama buntut. Singanya datang ditanduk, Tung, tung, kabur singanya melarikan diri ampun nggak bisa nih sapi ini kuat karena mereka bekerja sama hmm. kalau tidur dua tidur satu jaga nggak bisa dimakan singa akhirnya singa mulai peres di gimana caranya ini supaya bisa dimakan satu-satu pelan-pelan singa datang malam-malam ini sapi yang satu tidur yang dua lagi jaga malam sapi putih sama sapi merah jaga malam sehingga bilang, eh, ini dalam ngobrol. Ah, nanti kamu makan? Oh, enggak. Saya puasa nih. hmm, ada apa? Begini, kamu itu cakep putih mulus. Itu yang situ tuh merah, cakep. Lah kawanmu itu ireng. <laughs> ireng elek. Terus gimana? Bikin sok, bikin malu sapi. Ireng Terus Maria ya, nanti kamu malu. Kamu begini cakep putih, yang ini merah cakep. Gara-gara ada yang hitam ini, orang nyerita-nyeritain. Sapi di sini bagus kecuali yang hitam itu. So Sedulurmu itu ya, ya kok hitam? Itu bikinnya kepepet mungkin. <laughs> di eh, jelek-jelekin. Terus gimana caranya? Oh iya malu, diliatin sama sapi merah sama sapi putih. Iya ya, elek, oh, iya, ireng. <laughs> Terus gimana? Udah, kamu pergi aja dia makan sapi hitam ini biar tak makan. Jadi besok kamu udah tinggal berdua, cantik-cantik, putih merah, merah putih. Wih. Oh ya udah, wis pergi yang jaga malam ini. Dimakan nih sapi hitam. Mati sapi hitam. Tinggal dua. Bulan depan datang lagi singa. Yang jaga malam sapi putih. Waduh, apa kabar sapi putih? Wah, wah cakep kamu. Lihat malam bulan purnama tubuhmu bercahaya. Oh. Rembulan oh. bersinar lagi. Wah, dirayu nih sapi putih. nggak kayak sapi merah tuh lihat kena sinar purnama elek. Warna merah kena sinar purnama udah di coklat enggak kamu. Terus gimana maksudnya? Wes, kue mau ya tak pangan nih. Kalau ini sudah saya makan, kamu satu-satunya sapi paling cakep di seluruh alam semesta ini. Oh kamu nanti kalau tinggal sendirian tak jilat-jilat aja enggak tak makan. ya karena kamu putih. Saya enggak tega makan sapi kayak kamu ini. Putih bersih tak jilat-jilat biar tambah mengkilap. Nggak tahan sapi putih ya wis panganono. Pergi sapi putih. Dimakan sapi merah habis. Sebulan kemudian singa datang jumpa sapi putih. Hayo. Arab lo ngendi <laughs> Ya tapi kan saya cakep-cakep, nggak cakep wong aku ngelita, tak wangan. <laughs> mau ngelawan nggak bisa lagi. Apa kata sapi putih? Sebenarnya waktu kau datang mau makan yang hitam dulu. Aku sudah tahu satu hari nanti akan datang giliran kau memakan aku. Hmm. Sudah pasrah namanya pangan panganlah lah, entek kape. Habislah sapi dimakan singa. Gara-gara sapi yang satu dengan sapi yang lain saling iri mengiri. Hmm. Paham? Paham. Islam ini seperti tubuh yang satu. Tidak boleh satu organisasi Islam pun saling jelek menjelekkan. Karena semua organisasi Islam, 60-an organisasi Islam di Indonesia punya kelebihan dan punya kekurangan. Betul? Betul. Enggak semua bisa dijadiin satu. Yang pertama berdiri dulu Jamiatul Khairat, kemudian berdiri Syarikat Islam, kemudian berdiri Muhammadiyah 1912, kemudian berdiri Matlaul Anwar di Banten 1916, kemudian berdiri NU Nahdlatul Ulama 1926, berdiri 1926 di Medan Al-Wasliyah, kemudian berdiri 1934 di Medan Al-Ittihadiyah, berdiri Nahdlatul Waton di Lombok. Kakeknya Tuan Guru Bajang Gubernur NTB sekarang, itu tahun 36, berdiri lagi Persis di Bandung tahun semua itu berdiri untuk memenuhi satu dengan lainnya karena semuanya nggak bisa cuma satu aja, mesti banyak. Ada cuma tablik kerjanya untuk ngetuk rumah orang. Ah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak, sebentar lagi Pak, alam semesta kiamat kita ah. mati. Hanya membawa iman dan amal soleh. Ah. Sesungguhnya kita bersaudara Pak. 10 menit lagi ada maghrib. Monggo Pak, ke masjid Mawar Pak. Wah. Dia bisa begitu berani. Kok seluruh dunia sampai ke Eropa kemana-mana. Tapi jemaah tablik nggak punya sekolah, nggak punya sekolah. Ngajak ke masjid, ngajak ke masjid. Anak saya lima nih belum sekolah semua. Gimana? Ya nggak bisa, saya nggak punya sekolah. Yang punya sekolah Muhammadiyah, yang punya sekolah NU. Bapaknya bawa ke masjid, anaknya kirim ke sekolah. Ke sekolah mana? Ke sekolah NU, ke sekolah Muhammadiyah nggak bisa ke sekolah. jemaah tablik, jemaah tablik nggak punya sekolah. Paham? eh, ini saya Pak mau ke masjid mau keluar 40 hari Pak huruf bersama jemaah tablik. Tapi ini istri saya sakit Pak. Ada nggak ya jemaah tablik punya rumah sakit? Wah ada. Yang punya rumah sakit Muhammadiyah. Ah, macam mana? Ya wes diantar ke rumah sakit Muhammadiyah istrinya sembuh bapaknya dakwah 40 hari. Kalau berdiri sendiri mana bisa? Pas saya mau keluar 40 hari ya, tapi butuh saya sakit, tinggal lain kok motor. Oh. Mana bisa begini tuh Tinggal lain motor kok tandur. Gue balik 40 hari 40 hari keluar kurus, naik mulai golek bojo baru. Sing suwi, sing, sing, sing lawas, sing lawas mati kubur. Mana bisa begitu? Makanya Islam tidak bisa sendiri. Paham? Paham? Ah. Ini udah ada upaya adu domba. Akhirnya nanti kita hancur lebur. Maka kata Nabi umat Islam seperti tubuh yang satu. Ada yang keras kayak tinju, ada yang tajam kayak gigi, ada yang lembut kayak lidah, ada yang setengah lembut kayak kuping. Tapi semuanya itu saling tolong menolong. Yang berbahaya itu bukan yang keras, bukan tinju yang berbahaya, bukan gigi yang berbahaya. Yang paling berbahaya itu lidah. Eh. Makanya lidah itu walisana wasafatain lidah itu dipenjara antara dua bibir lidah itu dipenjara antara gigi 32 hmm? ditambah bibir hmm. <laughs> nggak bisa keluar lidah itu padahal dia lembut tapi berbahaya kalau lidah itu keluar nggak ada orang mau jatuh cinta sama kita <laughs> Ada yang mau jatuh cinta sama kita? Lidah itu disimpan. Walisana wa syafatain. Itu lidah disimpan antara dua bibir. Sekali-sekali aja dia keluar. Ngomong pun nggak keluar lidahnya. Nggak ngomong. Kalau ngomong keluar dia gini. So, Saudara. Saudara saya kepingin mengajak saudara-saudara makan. Ada yang harus disimpan. Ada yang harus diperlihatkan. Paham? Paham? Ini hari mulai bersatu orang Islam. Kalau nggak hancur kita. Jangan ditipu. Dulu tahun 60-an kita ditipu. Bung Karno bikin nasakom nasionalis agama komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya NU, PKI-nya komunisnya PKI, tiga nasional, Nasakom, PNI, NU, komunis tiga bersatu. Mas Sumi nggak mau. Majelis Surah Indonesia nggak mau. Majelis Surah itu Majelis Surah Indonesia itu pemenang pemilu tahun 1955. Sama banyak kursinya dengan PNI 57 kursi. Pemenang pertama mereka berdua. Yang mendirikan Masumi itu Yai Hasim Asyakari. Mbah Hasim. Itu didirikan oleh Mbah Hasim. Kapan berdirinya? Seminggu, 14 Agustus 7. Tiga minggu setelah Indonesia merdeka. 14, 17 Agustus merdeka. 7 atau 9 September berdiri Masumi sebagai satu-satunya partai Islam yang mendirikannya Yai Hashim Ash'ari. Tapi ketika nasionalis bergabung dengan komunis dan agama Nasakom, Masumi nggak mau keluar. Masumi keluar, Masumi dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1960. Bubar, padahal pemilu menang NU nomor 4. PNI Masumi 57 kursi, NU 38 kursi kalau nggak salah saya. PKI 30 kursi. Tapi karena Mas Sumi nggak gabung, yang gabung tiga. PNI nomor dua, PKI, eh, NU, PKI tiga. Mas Sumi akhirnya tahun 60 dibubarkan, tinggal NU sendirian. Di tengah antara nasionalis dengan PKI, di tengah-tengah NU. Tahun 65, 63, 64, 65 PKI mulai menangkap, membunuh kiai-kiai. Yang dibunuh paling banyak itu kiai-kiai NU. Padahal nasional, nas Nasakom itu bersatu, agamanya itu NU, tapi justru PKI paling banyak bunuh kiai-kiai NU. Ditangkap, masukin sumur, di lubang-lubang buaya, dibunuhi kiai-kiainya. Dihianati, tinggal sendiri. Pecah PKI tahun 65, baru kita sadar. Tidak dibubarkan PKI sampai dari mulai 30 September, Oktober, Desember, September, De November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan tidak dibubarkan. Bung Karno nggak mau membubarkan PKI. 11 Maret, Bung Karno memberi surat perintah kepada Pak Harto. 12 Maret, jam 7 pagi, PKI dibekukan Pak Harto. Tapi Pak Harto nggak bisa membubarkan karena Pak Harto bukan presiden. Oktober 1966 berapa lama itu coba diadakanlah musyawarah majelis permusyawaratan rakyat sementara dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di situ Bung Karno diberhentikan jadi presiden melalui pidato Bung Karno yang ditolak Nawaksara akhirnya Bung Karno diberhentikan jadi presiden Pak Harto diangkat jadi presiden tahun 66 bukan pakai super sebar tapi pakai MPRS Pak Harto menolak. Saya tidak siap jadi presiden dan tidak mempersiapkan diri jadi presiden. Hmm. Akhirnya Pak Harto diangkat jadi pelaksana presiden, Letnan Jenderal Soeharto, pelaksana presiden. Sampai pemilu 1971 dilaksanakan 10 partai, yang menang nomor 5 Sekber Golkar, barulah Pak Harto jadi presiden. Ketika Pak Harto jadi pejabat presiden, PKI dibubarkan oleh MPRS melalui tap ketetapan MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966. Lama membubarkannya. Akhirnya agama hidup di Indonesia. Waktu itu pesantren-pesantren gak boleh masuk jadi pegawai negeri. Gak boleh. Ijazahnya gak diakui. Tamat dari pesantren-pesantren NU, pesantren Al-Wasliyah, pesantren, pesantren Indonesia ini, Matlaul Anwar, sekolah ke Mesir dapat gelas master turun ke Indonesia ijazahnya nggak diakui nggak boleh jadi pegawai negeri Bung Karno membuat Institut Agama Islam Negeri IAIN yang boleh masuk IAIN hanya tamat SMA tamat pesantren nggak boleh tamat SMA masuk IAIN lima tahun kemudian Dokter Andes jadi kepala kantor urusan agama oh. baca kitab gondol nggak iso oh. iya apa gondol kabeh oh. Tapi kepala kantor urusan agama karena dia tamat SMA. Begitu PKI sudah bubar, pemilu tahun 71 terlaksana, ormas Islam mulai bersatu, Majelis Ulama berdiri tahun 75, kemudian mulailah bersatu, bersatu, bersatu, kompromi, diskusi, ketemu Pak Harto, ketemu menteri, akhirnya dibuat kurikulum. Sekolah-sekolah PGA, perguruan pendidikan guru agama, itu dilebur jadi aliyah pelajarannya 70% umum 30% agama akhirnya tamat aliyah boleh masuk IAIN akhirnya tamat aliyah boleh masuk fakultas kedokteran akhirnya tamat aliyah boleh jadi tentara jenderal tentara jenderal santri ini perjuangan yang lama karena kita bersatu di dalam wadah Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Ini pengalaman, jangan berantem lagi, insya Allah ya. Insya Allah. Wong kita dulur kok. Aku kan dulur ya sampean juga, ya enggak? Yeah. Sampean sedulur ya awak. Nek mati kok tak doakno. Rob Allahumma gfir lana zunubana wali walidina wali jami'il muslimi wal lima, Al ahya'i minhum wal amat. Sing urip, sing mati, sedulurku kabeh tak doa Ini pentingnya kita bersaudara itu. Jangan saling caci mencaci, Jangan saling benci membenci. Insya Allah ya. Buka jaket dulu. Panas nih. Oh. putih. putih. Ya apa ini susu? Oh. Susu sapi. Setelah kita beriman dan jadi orang beriman, kalau mau hidup senang, mau hidup senang nggak? Oh. Mau berubah nasib nggak? Oh. Kalau mau cepat berubah nasib jadi hidup senang. itu tempat yang paling cepat merubah nasib itu masjid. Bukan Gunung Kawi, Bu, bukan Gua Serendil, bukan. Atau Gua Semar, bukan. Pantai Parangtritis, bukan. Kalau kita nasib kita mau berubah yang cepat, tempat untuk merubah nasib paling cepat itu masjid. Kenapa? Karena masjid min buyutillah Baitullah, rumah Allah. Masjid rumah Allah. Iya, tapi jangan diartikan Allah tinggal di situ. Ini kalau nggak ada duit tulis surat kepada Allah Subhanahu taala <laughs> Bukan begitu. Maksudnya itu rumah Allah, maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Ditakwil. Nakwilnya pakai apa? Pakai hadis sahih. Nabi mengajarkan kepada kita kalau masuk masjid itu langkahkan kaki kanan. Betul? Betul. Kalau masuk WC langkahkan kaki kiri. Ojo kewalik masuk masjid sikil kiri. <laughs> Jangan sikil kidal kalau masuk masjid kaki kanan. Baca doa kata Nabi, Allahumma ftahli semua. Allahumma ftahli. Abwaba. Abwaba. Rahmatik. Rahmatik. Itu artinya ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu pintu rahmatmu pintunya aja banyak abuab abuab bukan abab abuab bukakanlah ya Allah untukku pintu pintu pintu pintu rahmatmu yang banyak berarti di masjid itu banyak pintu rahmat kalau pintunya banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Banyak. Itu bahasa Jawa itu memang ajaib itu. Oh. Kalau tanya banyak, banyak, nggak banyak itu. Belum oh. banyak, uh, banyak. <laughs> bahasa Jawa itu gitu. Pucumu cantik, cantik, nggak cantik itu. Pucumu cantik, uh cantik. Ah, itu baru pas ya nggak? Kalau orang Jawa bilang goblok, itu nggak marah dia. Kalau marah, goblok. <laughs> Mantep. Kalau masjid itu pintu rahmatnya banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Jadi kalau kita masuk masjid dapat rahmat yang banyak. Coba. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sa sayang. Kalau kira-kira kita punya kekasih, kita tega nggak membiarkan kekasih kita melarat? Kalau tega berarti cintamu palsu. Betul nggak? Kita punya istri, nduk, apa? Wis mangan, urung, ngelih, ngelih, sabar. Wis tulung dino Mas ya, ya sabar. Sampai mangan, iya aku mangan, wong aku sing golek mangan kok, aku mangan. Aku sabar. Seminggu ya mati. <laughs> kalau sayang, mana tega kita makan kalau istri kita tidak makan. Yang nyari kita banting tulang pers Begitu dapat duit panggil bojonya. Saritem. <laughs> Dia pun lari lagi. Sayang, saritem sayang. Dia pun lari lagi. <laughs> Kenapa mas? Alhamdulillah iki untuk duit iki sekondi ngeruk pasir <laughs> Masya Allah Kang sampai angus nih awak awalnya. aku sayang karo kue iki entuk seratus sewu iki Alhamdulillah mangan apa lu satu sewu iso kali kambing oh. Begitu istrinya masuk, ya makan bareng-bareng sepiring berdua. Karena cinta. Kalau cinta makan sepiring berdua. Biasanya kalau orang Islam tuh kalau makan sepiring berdua itu biasanya karena miskin. Kenapa? Wong piringi kursus tunggal. <laughs> Tidur setikar ber. Walaupun miskin tapi hidup bahagia. Karena ada cinta. Tatkala ku ingat dirimu Di saat pertama hidup sengsara Makan sepiring kita berdua Tidur pun setikar bersama Oh seneng banget. Bukan karena sayang, karena miskin. <laughs> karena sayang lah. Walaupun tidur setikar bersama, makan sepiring berdua, rasa cinta. Menimbulkan bahagia. Ada rasa cinta. Ada rahmah, kasih sayang. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka walaupun hujan basah berdua demi cinta aku pun rela waduh hebat ya nggak <laughs> kan ada rahmat betul nggak ada rasa cinta tiba-tiba jadi tim sukses Ahok wow. <laughs> langsung kaya dapat duit miliaran waktu miskin ya Allah berdua Sabtu Minggu di rumah bikin keripik singkong oh. dijual di SD Impress oh. sama istrinya kok ikut sih mas bikin keripik singkong merubah nasib deh keringat adiknya dielap pakai gombal oh istrinya nungsep di ketek. Wah. Saking cintanya, ada rasa kasih sayang, ras, Tiba-tiba jadi kaya ya Allah. Langsung dibeli emas, kalung istrinya setengah kilo. <laughs> Dipakai semua sampai melek. <laughs> Karena rasa cinta bikin perusahaan, bikin kantor, panggil ini pegawai-pegawai, dapat sekretaris cakep. Selingkuh sama sekretaris. Langsung hilang rasa cinta terhadap istrinya. Sabtu minggu nggak pernah pulang lagi. Sabtu minggu nggak pernah pulang lagi. Istrinya nelpon, kring, diangkat, dilihat kopasus, Wow. Suami sekarang kalau istrinya ditulis kopasus. Wow. Status kopasus oh halo saya ada pak mas kok sabtu minggu nggak pernah pulang lagi sih mas dulu bikin singkong oh. lah dulu miskin oh. karena saya direktur utama loh oh. udah punya kantor sibuk bu sibuk saya ya sabtu minggu kok nggak pulang tuh sih mas kemana sih turne bu turne saya turne oh ya hati-hati ya mas turne ya matiin sebelahnya sekretarisnya selingkuh hanya nanya mas Turni itu apa sih mas? Turkono, turkeni. <laughs> Memang kasihan kadang-kadang banyak rumah tangga itu rusak ketika kaya. Hmm. Tiada sangka, tiada ku duga berubah cinta setelah kau kaya, betapa tega hatimu, oh kasih. Cintaku engkau hianati. Oleh karena itu kita ngerubah nasib jangan cara begitu. Ngerubah nasib cara datang ke masjid. Masuk masjid dapat rahmat. Keluar masjid doanya Allahumma inni semua. Allahumma inni as'aluka as'aluka min fadlik. Min fadlik. Sesungguhnya aku ya Allah minta rejeki darimu. Wow, Nabi ngajarin begitu. Doanya masuk masjid dapat rahmat kasih sayang Allah. Keluar masjid dapat rejeki. Fadlun itu rejeki. Faida kudiyati sholat. Fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah Apabila kamu telah selesai sholat berjemaah di masjid, keluarlah kamu dari masjid. Bertebaranlah di seluruh permukaan bumi ini. Wabtagu min fadlillah. Cari rejeki dari Tuhanmu. Wadkurullaha kasira. Sambil cari rejeki jikir yang banyak. Di stempel ayatnya. La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses. Oh. Pasti kamu akan sukses. Kalau Allah bilang la'ana artinya pasti. Pasti kamu akan sukses. Bagaimana sukses? Ke masjid lima waktu, dapat rahmat. Sholat di masjid lima waktu, dapat rejeki. Keluar dari masjid, dapat rejeki. Di luar masjid, jikir yang banyak. Kamu akan sukses dunia dan akhirat. Itu kuncinya Quran mengatakan begitu. Hadis mengatakan begitu. Tapi hari ini orang mau nukar nasib pergi ke gua serintil. Oh. Ke hutan jadi babi ngepet. Oh. mau kaya kok jadi babi ngepet. Mau kaya itu ke masjid. Jaga sholat lima waktu. Jadilah tamu Allah. Kalau kita jadi tamu Allah, duyufur rahman tamu Allah, maka semua keperluan kita akan dibereskan sama Allah. Kalau kita lima kali nunut sama Allah, ngadu sama Allah ya Allah. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu minta rezeki lima kali sehari di rumah Allah yang penuh rahmat setahun beres nggak ada orang Islam yang miskin nggak ada banyak berarti nggak ke masjid <laughs> Karena orang Islam ke masjid nggak mungkin miskin. Sorga saja dapat masa RSS SSS SSS nggak dapat. Apa RSS SSS SSS? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Wong surga ento kok RSS SSS orang itu. Ya enggak? Ini perkara yakin kepada Allah Subhanahu Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Kalau kita dekat sama Allah kira-kira kecipratan nggak? Eh. Hmm, dekat-dekat Pak RW aja kecipratan susu. Oh. Kaki tiga. Oh. Ingat yang ada badaknya. Oh. <laughs> dekat kepala dusun ini begini nih. Apalagi dekat presiden. Apalagi dulu presiden Soeharto berwibawa. Hmm. Pak Harto tuh berwibawa. Kok kita datang ke rumah Pak Harto, Gak usah minta duit, minta foto aja. Kamu minta apa? Pak Harto kalau diminta diberi. Saya Pak minta di Jita aja Pak, kepala saya Pak. Di Jita, di foto. Besok kaya Pak. Tinggal datang ke rumah Cina hanya, weh orang sama Pak Harto baik. Kita duit banyak Pak. Udah diangkat jadi direktur. Padahal Pak Harto nggak pernah marah-marah, betul nggak? Oh, the smiling general, general yang rajin tersenyum. Tapi zaman Pak Harto nggak berani orang berpecah belah. Pengumuman Lebaran, lihat bulan, Lebaran hari Minggu. Pak Harto cuma ngomong, menurut pemerintah Lebaran itu hari Minggu. Hmm. Siapa yang mau lebaran hari Sabtu monggo. Saya tak lihatnya siapa. Enggak oh. berani. Enggak marah Karto. Lebaran hari ini Minggu. Siapa yang mau lebaran hari Sabtu monggo. Saya tak lihatnya siapa. Enggak berani. Begitu wibawanya presidennya enggak? Oh. Rindu enggak sama Pak Harto? Oh. Rindu enggak? Rindu. Penak zamanku dong. <laughs> mau berubah nasib satu-satunya jalan masuklah ke masjid jaga sholat masjid masuk masjid dapat rahmat keluar masjid dapat rezeki sholat masya Allah wakmur ahlaka bis sholat perintahkanlah istri dan anakmu untuk sholat waktobir alaiha sabar menjaga sholat lanas anu karizq kami nggak minta rezeki dari sholatmu Nah, lu narzuzuk, narzukuka. Justru dengan sholatmu itu kami yang ngasih kamu rezeki. Wa bu, anak istrimu kami yang ngasih rezeki dengan sholatmu itu. Wal akibatul takwa. Kalau kamu takwa, sholat bener-bener kamu akan menjadi orang bertakwa. Upahnya sholat itu rezeki dan takwa. Kalau kita termasuk orang bertakwa, ada ayat lain lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makroja wayar zukhu min haitu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Bukan kita yang nyari, kalau kita yang nyari kedandapan, rono reneng ini reneng kudu, ketemu mertua kena bentak. Oh. Kue koplok, oh. bojo koplok. <laughs> Datang ke rumah mertua ngadu kena bentak. Pulang gak bawa duit dibentak istri. Pucu goblok. <laughs> Datang ke rumah bapak kita. Apa? arah jalur net duit nih. bangkrut. <laughs> Anak mau ngadu sama Allah. Betul? Betul. Sholat. Kalau takwa Allah yang carikan jalan keluar. Dan kita nggak sadar. Allah meletuskan gunung Merapi Memang sengsara waktu meletus, tapi setelah meletus seneng dapat pasir juga habis-habis. Oh. <laughs> Jangan-jangan tukang pasir doanya gitu ya Allah meletus lagi. Oh. <laughs> Banyak duit. Kita nggak ngerti ini rahasia Allah. Inna Allah ya mayasya. Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau. mau. Kalau orang bertakwa beres. Sudah diceles ada kesulitan datang ke jalan keluar. Kesulitan datang keluar. Orang dulu tuh nggak banyak rewel. Anaknya 13. Hmm. Depan rumah saya di Medan anaknya 15. Oh. Itu bojo siji. Uh. Nek bojo papat 60. Oh. <laughs> Astagfirullahaladzim. bojo siji anaknya 15. jenengnya Jenenge bapaknya lali. Wis ya? <laughs> Aduh. Anak 15, ibu saya anaknya 9. Tapi nggak ibu saya nggak lupa, inget dia. Kalau 15 mungkin Bukhari asisten saya, anaknya, bapaknya itu anaknya 18. Bapaknya bingung, wes siapa? Oh. Anak nomor piro? <laughs> itu satu istri 18. Waduh, kalau empat, masya Allah. Oh. Itu main bola gak perlu penonton itu. Pemainnya wasit <laughs> semua dia. Masya Allah. Tapi semua makan. Semua hidup. Semua cukup. Karena orang dulu itu suami istrinya kerjasama. Suaminya sholat subuh ke surau, ke langgar. Habis itu pergi ke sawah. Istrinya di rumah cikir Oh. Jadi mak aku harus cikir Bapakmu nyaut rambut gawe. Bapakmu ku macul. Begitu istri dulu. Suami kerja, istri jikir. Ini sekarang enggak. Suami kerja, istri nonton TV. Wah. Suaminya setengah mati. Kelelep nang kali. Istrinya. Orang beriman nggak bisa begitu. Suami kerja, istri jikir, baca Quran. Bener nggak? Masa kalah sama babi ngepet? babi ngepet tuh kalau suaminya kerja istrinya liatin lampu Oh <laughs> goyang kerja sama suami istri takwa diberi jalan keluar anak 13 tapi makan-makan semua saya ingat zaman dulu itu ya Allah ke sawah ngerumput pari ini wis tukur rumputi dicabuti oh. kira-kira jam 11 waduh udah mau juhur itu waktu kerja menancep pancing ditancep pancing 10 cekut cekut cekut cekut di galengan itu kerja begitu selesai kerja dicabut semua ada ikannya gabus betik lili ya kan? welut ulo <laughs> <laughs> Pulang ke rumah semua makan. Tiap hari ikan baru, manis. Yang nggak punya pancing cuma punya pancing satu di dikantongin aja. Begitu satu jam lagi mau juhur minggir, keluarin pancing satu, nangkep bancet. Cari lobang di galengan. Belut. Oh. Satu, ambil lagi bancet dua ambil lagi ini lubangnya gede ulo satu pancing tapi semua makan kenapa Allah beri jalan ke lu hidup Indonesia makmur sampai orang Jawa memberi gelar Indonesia ini panjang panjangnya itu 8000 mil panjang punjung semua ada batu ada pasir ada emas ada ya kan oh. semua ada gemah ripah loh jinawi toto tentrem oh. harto raharjo oh. banyaknya gelarnya itu kus plus nulis lagu kus plus tahu kus plus bukan lautan hanya kolam susu begitu berkahnya negeri ini dulu orang-orang Islamnya soleh-soleh Bukan lautan hanya kolam susu. Air sawah bisa diminum zaman itu. Saking jernihnya. Saya dulu kalau ngangon kambing sama kawan-kawan, aus ngambil arit cari pohon pisang. Muncrat air putih. Tinggal. Oh. Dingin kayak air kulkas. Kulkas nggak punya. Kulkasnya apa? Pohon pisang. Oh. Hidup senang, sejahtera, masya Allah. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Mau punya kail satu anak sepuluh makan melut kafe. Oh. Apalagi punya jala. Tinggal datang ke kali, dikocok air kali. Cok, cok, cok, cok, Hitam, ikan semua. Pilih yang mana? Oh, yang sana gede. Suruh. Diambil satu aja yang paling gede, yang kecil-kecil enam bulan lagi gitu. Baru ya. nggak rakus. Cukup satu dah. Bukan lautan, hanya kolam susu dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu dulu. Sekarang punya jala, pergi ke kali kocok. Yang keluar hitam bukan kuning, tai. Cabut keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Dulu memang hidup Kemari palo cinawi, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu, tiada badai, tiada topan kau temui. Dulu, ikan dan udang menghampiri dirimu. Dulu, orang bilang tanah kita tanah sorga. Dulu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dulu, sekarang, ya Allah, laut kita ini 99 ribu kilometer panjangnya laut kita ini semua terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Lautnya tengah-tengah, laut katulistiwa, laut yang asin. Apa yang terjadi Indonesia? Garam impor. Laut terpanjang sedunia, nomor dua setelah Kanada, garam impor importnya dari Cina. Iya. lu orang bodoh, lu orang punya laut panjang, lu galon beli sama gue. Astagfirullahaladzim. Dicabut keberkatan. Bukan karena kita nggak mampu bikin garam, Bikin garam mah gampang. Orang Madura nggak taman SD. Duh, kenapa bikin garam saya pandai. Nggak usah sekolah, saya bikin garam gampang. Gampang bikin garam. Kenapa kita beli eks impor dari orang? Beli dari luar negeri. Karena ada mafia di dalamnya. Kalau beli ongkos ngangkatnya kan udah main. Kan nggak mungkin dipikul. Mesti bawa pakai kapal. Main. Selama Islam seperti ini, orang-orang kita seperti ini, tidak akan pernah berjaya selama-lamanya. Kita harus kembali kepada masjid. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau masjid penuh, subuh sama Jumat sama banyaknya. Mungkin itu. <laughs> Insya Allah. Pernah terjadi kapan? Zaman PKI. Zaman PKI, PKI yang nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat ke masjid. Wuduknya tahu kakinya dulu. Cer, oh. tangan baru kepala oh. kaki. Sholat pun lihat-lihat orang, orang ruku. orang pinggir. Dia sok paling belakang. Rokat kedua pas ruku robek sarungnya. Ada anak-anak di belakang pegang-pegang. Wah, dia mikir, rupanya sholat main pegang-pegang. Dia pegang ke depan. Dia di depan orang tua marah, ditendang kena kepalanya. Oh, sholat main ditendang, ditendang ke belakang. Jatuh anak kecil. Zaman itu PKI pun semayang. Sholat takut kena sebelah. tapi ada cerita rombongan lodruk PKI mengungsi ke Sumatera dari Jawa. Sampai sana masjid udah sholat, masuk masjid ayo wudhu daripada dibunuh nggak ada yang berani jadi imam akhirnya pak, pak dalang imam pak dalang imam wong oh, nggak pernah sholat kok untung pernah ngapal-ngapal Quran bareng-bareng kawannya di cakro dibaca kuliah el kafirun pakai lagu Jawa lagu ketoprak kuliah ayu al kafirun la aku ma tak butuh orang kampung pada lihat ini apa nih terakhir lakum dinukum waliatin yang pemain jaran kepang kemasukan dumplak dumplak pernah zaman PKI masjid penuh kenapa karena terpaksa kalau seperti ini nggak dapat rahmat. Kita datang ke masjid harus dengan ikhlas. Paham? Oke, Oke, memang niatnya mau merubah nasib supaya Allah cinta, supaya Allah beri rejeki, supaya Allah beri kasih sayang, supaya Allah tanamkan iman yang kokoh, supaya Allah muncratkan barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh kalau penduduk negeri semuanya beriman dan bertakwa pada Allah, kami akan buka barokah dari langit dan bumi mancur sebanyak-banyaknya. Walakin kadzabu tapi sebagian besar mereka pembohong, pura-pura aja takwa. Ke masjid rajin lima waktu, tapi datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Fa'akhadnahum bimakanu yakribun. Ini akhirnya mereka dihina Allah bimakanu yaksibun. Apa yang mereka buat itu menyebabkan Allah marah pada mereka. Mari kembali lagi ke masjid insya Allah ya. Robah nasib kita ini, ubah nasib kita ini supaya kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Wis, ya. Habis ya? Belum, belum. Belum masih setengah sepuluh. Belum. Belum. Masjid udah ah, iya. ya insya Allah ya. <laughs> Ah. Yang ketiga, saya mau pesen banyak-banyaklah kita zikir. Berzikir pada Allah. Kalau kita berzikir, Allah bikin hati kita tentrem. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang. Orang hari ini nggak mau tenang hatinya karena nggak mau zikir. Hatinya kayak air direbus. Uh, terus saja. Kenapa nggak mau zikir? Zikir itu membuat hati kita jadi tenang, adem ayem, tentrem. Zikir. Tapi hari ini orang-orang musuh Islam maunya kita jangan zikir. Dia bikin nyanyi-nyanyi supaya kita nggak jikir. Padahal kalau dulu kita semua orang Jawa jikir. Ya kan? Maghrib, azan, nunggu sholat isya, jikir-jikir. Sholatullah, salamullah. Oh, jikir. Habis isya, jikir-jikir. Habis subuh, oh, menunggu azan subuh, jikir-jikir. Allahumma salli wa sallim Allah. Semua. Sayyidina Muhammadin, ada nama biar ilmu lahir, salatan jaimatan, hai aduh seneng ya, hmm, naik sepeda motor, mau pergi dari Magelang ke Jogja, jikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak hati tentrem, Allah sayang, rezeki mancur, jiwa tenang, wajahnya terang. Wos. Kalau orang ahli zikir itu wajahnya terang. Oh. Tapi kalau udah nggak pernah zikir itu wajahnya manyun. Oh. Suntuk. Sekarang kita ini disibuki hal-hal yang melalaikan pulang ke rumah. Assalamualaikum. Istrinya lagi nonton TV. Lam. <laughs> aku iki mulai gila ya wis ngono Aku ngelih, ya nang gerobokan kowe nang panganan. Enggak disambut lagi sama istri. Nang koyo ngene iki bojo iki tukar sing baru. Orang suaminya datang bukannya dikejar, Kang Mas, kan harusnya begitu cium tangannya. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang menyelamat, menyelamatkanmu wahai suamiku. Kamu kenapa sih cium tangannya? Ya tetangga sebelah pergi kerja pulang gepeng mas. Kok gepeng? this kontainer. Oh. Bang mas pergi kerja pulang selamat saya mau seneng. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanmu wahai suamiku. Wow. Cium tangan. Uh, uh. Ibu-ibu pernah nggak cium tangan suami? Enggak. Pernah nggak? Pernah. Berat, berapa tahun sekali? Cium tangan suami itu dua kali sehari, bukan dua kali setahun. Suami mau pergi kerja, cium tangannya mas. Hati-hati yo Mas kerja, nyambut gawe sing apik yo Mas. Enggak mulih. Kowe iki apa lo Kang iya, Toyib tolong tahun ora mulih-mulih. <laughs> Cium tangan suami pergi dadah, Masya Allah. Suami pulang, sambut depan pintu senyum manis. Hmm. Seorang istri menyambut suaminya pulang kerja sambil tersenyum manis hmm. mendapat pahala setahun ibadat sunat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh. Bagaimana gitu? Hmm. Senyum. Hmm. Besok suami pulang kerja sambut senyum. Hmm. Kok senyum sih, Bu? Disuruh Kiai Tengku. Oh. <laughs> Kok senyumnya nyengir? Gigi sakit. <laughs> Wong dapat setahun ibadah kok males. Coba Ibu gelar sajadah, zikir setahun nggak menyat-menyat. Oh. Tumbuh jamur sini bu, lumutan. Tapi cukup senyum manis suami pulang kerja. Kang Mas, wis suwe tak enteni, ndang mrene Kang Mas ono ketuk, <laughs> Kan sedep kayak gitu punya istri ya enggak? Senyum. Senyum itu sedako, Peluk suaminya, cium tangannya. Alhamdulillahilladzi salamaka. Alhamdulillahi alamin, suami saya selamat. Zikir. Sediapkan minum air putih, duduk suaminya kasih minum langsung ke mulutnya. Ah. Setahun ibadah sunat. Tapi bilang, ngomong, ini kata kita kudu. Kalau nggak ngomong nanti istri ngasih minum ya, takut nih. Iki racun. Banyu apa iki? Oh. <laughs> iki banyu-banyu iku ya. Sing oh, nyong-nyong iku. Bilang Alhamdulillah kasih minum bahagia. Suami juga kalau pulang ke rumah perlu istrinya. Apabila suami pulang kerja memeluk istrinya berguguranlah dosa tubuhnya. Oh. Sodako perlu. Tangan kita dosanya bersih, badan kita bersih. Sahabat tanya sama Nabi, masuk meluk istri berpahala ya Rasul? Lo kalau yang dipeluk istrinya orang, <laughs> ya berdosa. Lah kalau peluk istrinya sendiri berpahala, bagaimana kamu? Ayo, pernah peluk istri nggak? Dulu waktu baru kawin, waktu pacaran, udah kawin, nggak mau lagi. Justru setelah kawin halal, keluar dari rumah pegang bahu istri. Begitu jadi istrinya pun bangga. Wow. Oh. <laughs> Ini waktu pacaran dipegang haram. Ini rendah kawin jatuh motor mundi <laughs> Batu satu ini kecil luar ketok. Oh. Sayangi istri. Ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tahallil li furujiha di kalimatillah. Itu istri kita halalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan istri kita. Kadang-kadang ini istri kena bentak pula terus. Hmm. Istri pakai baju merah kena bentak. Kampungan. Oh. Pagi-pagi baju merah. Oh. Tanduk sapi kamu. Oh. <laughs> Istrinya sampai kecut gitu. Begitu keluar dari rumah ketemu perempuan lewat di rumahnya. Depan rumahnya perempuan pakai baju merah. Marah? Enggak. Wih, eh, wih, eh. <laughs> pagi-pagi pakai baju merah <laughs> cuakep pendukung moncong putih iya. sama bini orang baju merah baik sama bini sendiri kampungan hmm, merah jangan begitu hunna liwasul lakum itu istrimu pakaianmu betul kita mau baju kita kita robek-robek mau ya nggak mau. Kita mau baju kita robek-robek, nggak mau baju kita jorok, mau kotor nggak. Nah, istri kita jangan kita robek-robek itu baju kita yang malu kita. Oh. Nah, ingat sama Allah ini pakaian saya. Suami datang, istri kejar ke halaman, kan mas. Istrinya datang, cium tangan kita peluk istri kita. Hmm. Dilus rambutnya. Oh. Biar rambutmu ikut tebel terus saiki kepet ya wis tua mas kan seneng begitu sama ingat zikir sama Allah inilah perempuan yang di, diamanahkan Allah kepada kita pelihara itu baju kita nanti kalau kita ingat sama Allah kita pelihara istri kita dengan baik kalau kita mati nanti ketemu lagi sama istri kita di sorga Allah istri kita di dunia ini istri kita di sorga. Ibu-ibu, suami ibu di dunia ini suami ibu di sorga. Itu dalilnya Quran. Saya pernah ditanya orang, Pak kalau saya mati siapa suami saya di akhirat? Hmm. Saya bilang suami ibu yang di dunia. Dalilnya Quran. Iya Yasin hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun walahum lahum ma yabtaun salamun qaulam mir rabbir rahim mereka dan istri mereka akan bersama-sama dalam surga jadi ibu kalau mati nanti suami ibu lah yang akan menjadi suami ibu di surga ibu itu langsung nangis Ya Allah, cukuplah Pak Kiai saya menderita 30 tahun. Jangan ditambah lagi penderitaan di akhirat. Rupanya ditaboi dia hari. Hmm itu pakaian kita ingat sama Allah itu titipan Allah kepada kita paham begitu juga suami ditanya Pak Kiai kalau saya mati siapa istri saya di sorga ya istrimu yang di dunia ini itu istri kamu dan istrimu akan bersama-sama di sorga jadi istri saya di akhirat siapa ya istrimu yang di sini komplain hmm? dia lagi dia lagi <laughs> kapan tukarnya? <laughs> eh kita harus dikir ingat sama Allah bahwa akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat lebih baik daripada dunia iya istri kita itu kalau masuk surga nggak seperti ini <laughs> kalau seperti ini rusak surga elek kau ini kue istri kita ini kalau masuk surga cantiknya dirobah diobah 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari itu dalam kitab fikih Fathul Muin itu hadisnya. Nisaul jannah min nisa'id dunia afdalu min hurin id. Perempuan dunia yang makan kangkung, oh. makan oh. getuk. Oh. Itu kalau masuk surga lebih cantik dari hurun id. Ratunya bidadari. Bidadari itu hur. Hurun. Setiap 70 ribu bidadari ada satu hurun id. Ratunya bidadari. Istri kita lebih cantik dari ratu bidadari. Oh, Karena bidadari yang biasa, hurun yang biasa, penjaga taman sorga, dinampakkan wajahnya ke dunia lima menit, pingsan seluruh laki-laki. Oh. <laughs> Termasuk kiai. Termasuk kiai. Kiai juga manusia. Mana sih? Begitu sadar dari pingsan, Istrinya nanya, Kang Mas pingsan. Oh, oh. kenapa? Lihat bidadari. Oh. Mau makan? Enggak. Mau minum? Enggak. Mau tidur? Enggak. Mau apa? Mau mati? Iya. Saya enggak tahan, mau rindu ketemu bidadari. Iya. Makanya bidadari enggak pernah nampak ke dunia. Kalau nampak kita minta mati semua. Paham. Ada bos saya orang kaya tinggal di Australia, mau kawin lagi. Bilang sama saya, saya mau kawin lagi. Oh, kawin lagi istrimu yang sekarang bagus oh ini lain ini bidadari oh. oh bidadari mana oh kulit putih rambut merah mata biru wow. bukan main bidadari Islam enggak enggak bidadari kok enggak Islam ya, tapi saya udah janji kadung janji malam ini ya udah malam besok katanya ah, malam ini kamu tahajud ya yo, saya tiap tahajud tiap malam satu jam tahajud yang bagus doa sama Allah tunjukkan dia hak atau batin. besok malamnya ketemu di restoran Cantik katanya rambutnya merah, mata biru, kulit putih, hidung bangir, uh. gigi rapi. Uh. Nggak gitu. Oh. Enggak. Makan. Begitu pesen, minum whisky. Bos saya ini pesen air jeruk. Dia whisky. Loh, dia ngomong dalam hati, bidadari kok minum whisky? <laughs> ah minum, <laughs> habis itu datang roti roti makan buah buah udah pesen makan pesen makan panggil lagi mesen apa babi Bude bidadari kok makan babi <laughs> bidadari kok makan babi mulai nggak enak dia mesen makan biasa kentang goreng karena kan ayam juga di sana nggak disembelih ditekak aja ditekek. <laughs> Selesai makan, tiba-tiba perempuan itu ke kamar mandi. Permisi ya, kamar mandi, buang air kecil. Enggak sampai lima menit, balik lagi. Loh, bidadari kok nggak cepok? <laughs> Keluar dari restoran telepon saya. Pak Tengku, apa? Udah jumpa bidadari? Udah. Jadi kawin? Enggak. Enggak <laughs> cewek. <laughs> Alhamdulillah lah kita punya istri Islam, solehah, ya enggak? Begitu. Nampak bidadari kita itu minta mati. yang Jangan main-main. Kalau bidadari yang hur, hurun ain, wahurun ainun ka amthalil lu'lu'il maknun. Jazaan bima kanu ya'malun. Oh, kalau itu dahsyat. Kalau dinampakkan jari telonjoknya aja ke dunia redup cahaya matahari oh. saking cantiknya nur bidadari kalau dia meludah ke laut sekali aja pih, manis air laut kan harum air laut sekali ludah Pih, Bayangkan kalau kita pulang main catur jam 2 malam, istri kita buka pintu, pih, dua minggu masih terasa baunya. Tapi kalau istri kita soleha, di akhirat lebih cantik dari ratu bida dan dia masuk sorga lebih dulu dari kita 500 tahun kata Nabi 500 tahun lebih dulu istri yang soleha masuk sorga baru suaminya nyusul Quran bilang begitu juga فَأَمَّا utia أُوتِيَ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ yuhasabu حِسَابًا Waamman utia kita bahu biamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Siapa dapat catatan amal tangan kanan, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng saja. Nggak ditimbang amal, cukup lihat wajahnya. Malaikat tahu dia orang soleh, orang bertakwa. Kalau rajin wudhu, rajin sholat, wajahnya ini lebih terang dari matahari. Oh. Nuruhum yas'a baina aidihim wa Aimanihim, Terang sehingga malaikat lihat wajahnya, loh, dengan sinten? Kula niki tengkujuk karena ini. <laughs> Oh nggih. karena itu sinten? Umat Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Oh nggih. Aja di surga mawon. oke, oh, nggih. Enggak <laughs> berani meriksa. Meriksa ditabok. <laughs> Itu surga untuk saya. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan untuk orang yang bertak kalau ada kiai bilang Nabi Muhammad pun tidak dijamin masuk surga, batuk. Orang bertakwa aja dijamin masuk surga kok, betul nggak? Inna a'tayna kal kautar. Sesungguhnya kami telah memberimu telaga kausar. Di mana telaga kausar? Di mana? Di Sarangan. Di Medion. Di mana telaga kautar? Di surga. Kok ada ya orang profesor bisa tersesat begitu ya? <laughs> Itulah hati-hati di akhir zaman. Begitu dia datang, wayang kolibu ila ahlihi masrufro ketemu istrinya udah nunggu 500 tahun. Perempuannya itu di duluan masuk surga, dimandikan di sebuah sungai Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Mulutnya yang rongos dicantikin giginya. Kulitnya yang hitam dibikin merah jambu. Merah jambu kayak kulit Nabi Adam tuh di kuku kita tuh lihat. Pijit, pijit, pijit itu warna kulit Nabi Adam itu merah jambu. Pijet kalau hitam keturunan monyet. <laughs> Begitu kulit istri kita merah jambu, hidungnya bangir, giginya dirapiin, rambutnya dilebatkan, dipakein baju sutra 70 lapis, uh. warna hijau, diletakkan dalam sorga. Di tengah-tengah sorga itu ada tempat tidur dari yakut merah, Istrinya nunggu 500 tahun tidur miring. Nunggu suaminya datang. 500 tahun kemudian baru kita datang. Assalamualaikum. Ketemu bidadari penjaga surga kita mangapnya 70 tahun. Penjaga taman, penjaga taman. Ditanya, "Nduk, kue siapa?" Bojoku. Oh, bukan kudu aku iki pelayan mas pelayan oh, oh pelayan lagi bojoku nih ibu saritem lima ratus tahun wis nungkenteni oh dia datang begitu dia lihat istrinya lagi tidur miring begitu suaminya masuk istrinya langsung nyanyi Sabah minahe kocok kocok bingung dia lihat istrinya mangap 70 kali 70 tahun. Wow. 4900 tahun mangap. Dipegang maizenya. Mari. Kowe sapa? Aku bojomu, Mas. Wah diem, waduh. Kowe mbiyen nang dunia ku kok ireng, elek, pendek tonggek lo. Lo iki surga Mas ora eneng wong elek. Wong enek enek wong elek nang surga iku surga elek, Mas. Gak enek iki aku wis api, kira-kira penghuni surga. Masya Allah, pakai baju sutra hijau 70 lapis. Panas. Ini surga bukan perumnas. <laughs> Tapi kalau dia lihat, suaminya lihat istrinya, walaupun pakai baju 70 lapis, tembus oh. jantung istrinya. Oh. Bisa lihat jantung istrinya berdenyut menyebut nama suaminya bejo. bejo, bejo masa. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di sana nggak ada bicara sia-sia, nggak ada dusta. Kalau kita cinta sama suami kita sama istri cinta, tembus hatinya bisa dilihat, nggak ada selingkuh. Kalau di dunia, wow, pulang-pulang main HP. Istrinya nanya, Mas, dua, dua, udah dua jam. <laughs> Meringis stok sama HP. Saya dinganggurin. Lebih cinta sama HP. Oh tidak, aku cinta kepadamu. Seperti HP ini. Aku tidak bisa berpisah kepadamu seperti HP. Hmm. Istrinya pun senang. Istrinya masuk kamar. Tamunya nanya, bener kamu sama istrimu kayak HP? Gak bisa berpisah. Iya, dia nggak ngerti. Kenapa ini HP Cina, kartunya tiga. Oh. <laughs> eh, di sini masih bisa dusta, di surga nggak bisa dusta. Semoga kita dikumpulkan Allah di akhirat. Amin. Bahwa tujuan kita akhirat, kita ingat akhirat, kita ingat Allah, kita taat pada Allah. Nanti di akhirat akan bersatu dalam satu istana dengan istri dan anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berkati hidup kita. Amin. Jadikan negeri ini negeri yang badatun warabun wafur. Amin. Menyatukan hati kita kaum muslimin sehingga tidak diterkem singa seperti sapi yang tiga itu. Amin. Nah, dan semoga kita ini mendapatkan rahmat barokah dan makfirah dari Allah swt. Anak-anak kita anak yang soleh dan solehah yang membuat kita bangga di dunia, mendoakan kita waktu kita dalam kubur, membela kita di padang mahsyar dan menuntut tangan kita masuk ke dalam surga Allah SWT Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. صراط الذين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين اللهم بسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبكرامات الفاتحة وبجاه الفاتحة استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا رحمن واستجب حاجتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة وعافية وسلامة وبركة ورحمة وهداية ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله يا أرحم الراحمين wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah ya Allah ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا عامة ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا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 Salatullah, salatullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasul